Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah jami'an. Kita akan melanjutkan pelajaran kita yang berikutnya mengenai permasalahan jahiliyah yang ke-37. Yang mana yang ke-37 ini, permasalahan ini mengenai keadaan mereka orang-orang Yahud dan Nasara mereka menjadikan ulama-ulama mereka atau pendeta-pendeta mereka sebagai rob-rob selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Kita langsung baca saja qala al-Imam al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala Al-mas'alatu as-sabi'atu wa salafun, permasalahan yang ke-37. At-ta'abbudu bi ittikhadil ahbari wa ruhbani arbabin min dunillah. Naam, ibadah mereka dengan menjadikan ahbar, ahbar itu adalah ulamanya orang-orang Yahud. Ulamanya ahlu ilmnya orang-orang Yahud waruhban dan juga mereka menjadikan pendeta-pendeta orang Nasara arbaban lillah sebagai rabb-rabb selain Allah Subhanahu wa taala. Naam. Asy-syarah qala asy-syarah Syekh Shalal Al-Fauzan waffaqahu Allah. Qala Allah taala Allah Subhanahu wa taala berfirman Naam fil Yahud dan Nasara mengenai keadaan orang Yahud dan Nasara. Bagaimana? Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan ahbarahum para ulama orang Yahud, waruhbana para pendeta orang Nasara, arbaban min dillah, sebagai rabb-rabb selain Allah taala, wal Masih bin Maryam dan juga Isa ibn Maryam. Nah, mereka jadikan rabb selain Allah Subhanahu wa taala, wa ma umiru padahal mereka tidaklah diperintahkan illa liya'budu ilah wahida melainkan agar mereka beribadah kepada satu sesembahan yang satu saja. Nah, Wal ahbaruhumul ulama. Ahbar itu mereka adalah para ulama, ulama Yahud. waruhban humul ubbad. Ruhban adalah ahlu bidah, ahlu ibadahnya orang Nasara, pendetanya orang Nasara. Fal Yahud wa Nasara yata'abbadun lillah bittiba'il ahbar wa ruhban fi ma'siyatillah subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang Yahud dan orang-orang Nasara mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti enam ahbar, para ulama mereka dan juga para pendeta mereka di dalam berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Haitsu yuharrimuna ma halallahu wa yuhalliluna ma haramallahu. Dari sisi mereka mengharamkan perkara yang Allah Taala halalkan dan mereka juga menghalalkan perkara yang Allah Taala haramkan. Fayutiyuhum haula maka mereka mentaati mereka. Dan Yahud Nasara mentaati nam para ulama mereka dan juga nam pendeta mereka dalam mengharamkan perkara yang halal dan juga menghalalkan perkara yang haram. Wa yatabiruna hadza ibadatan mereka menganggap ini semuanya adalah ibadah haitsu yaqulun yaitu dari sisi nah atau tatkala mereka mengatakan taatul ulama wajibatun mentaati para ulama itu wajib fa naqulu taatuhum wajibatun idza ata'u Allah na'am kita mentaati para ulama itu wajib manakala mereka mentaati Allah amma man khalafa Allah fala ta'atalah Adapun kalau nah para ulama tersebut menyelisih ketaatan kepada Allah maka tidak ada ketaatan baginya. Jadi ketaatan nah barakallahu fikum itu diikat dengan apa? Dikasih catatan dengan nah taat pada perkara yang apa? Perkara yang baik, perkara yang ma'ruf. Barakallahu fikum. nam. Qala sallallahu alaihi wasallam nah, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq." Tidak ada kewajiban taat kepada seorang makhluk pada perkara yang merupakan perbuatan maksiat kepada sang pencipta. Walau kanu ulama aw ubadan min azhadin nas. Naam, dan walaupun kalau seandainya para ulama dan para ahli ibadahnya orang Nasara atau para pendeta orang Nasara termasuk manusia yang paling zuhud, madamu laysu su'ala haqqin, selama mereka tidak berada di atas kebenaran fala yajuzu lana ittiba'uhum. Maka tidak diperbolehkan bagi kita mengikuti mereka. Nah, barakallahu fikum karena mereka manusia, bukan wahyu barakallahu fikum. Ikutilah wahyu yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kafa, cukup. Nah. Ya, tidak perlu kita mengikuti semata-mata mengikuti mereka. Tadi ikutilah dalil ya. ya, yang bersumber dari Al-Qur'an dan dari As-Sunnah. Ya, dalil yang bersumber dari kitabullah Jalla wa Ala. Yang enam. Kemudian berikutnya wa man tabi'ahum wa huwa ya'lam annahu yuhillun ma Allah wa yuharrimuna ma halallah. Nah, maka barang siapa yang mengikuti mereka dalam keadaan dia tahu bahasanya mereka itu para ulama atau para pendeta orang Nasara mereka menghalalkan perkara yang Allah Taala haramkan wa yuharrimuna ma halallah dan mereka mengharamkan perkara yang Allah Taala halalkan faqad ittakhadhahum arbaban sungguh nah dia telah menjadikan mereka sebagai rob-rob nah jadi kalau orang tersebut tahu eh, mengikuti mereka yang mengikuti para ulama Yahud atau mengikuti para pendeta orang Nasara dalam keadaan mengetahui bahasanya mereka menghalalkan perkara yang Allah Ta'ala haramkan dan mengharamkan perkara yang Allah Ta'ala halalkan sungguh dia telah menjadikan para ulama Yahud tersebut dan pendeta tersebut sebagai Rab-Rab yakni asyrakahum Allah subhanahu wa ta'ala yaitu orang tersebut mensekutukan mereka bersama Allah subhanahu wa ta'ala dalam artian mengikutkan nam hak Allah subhanahu wa ta'ala atau hak mereka bersama Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk masalah menghalalkan, menghalalkan dan mengharamkan itu Allah Subhanahu wa taala. Bukan mereka gitu loh. Li'anna tahlila wa tahrim haqqun lillah jalla wa ala, ya kan? Dikarenakan menghalalkan dan mengharamkan itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. La yajuzu li ahadin an yuhilla wa yuharrim wa yusyarri' illa bidalilin min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi sallam. Maka tidak diperbolehkan bagi seorang pun untuk menghalalkan atau mengharamkan dan juga membuat sebuah syariat atau mensyariatkan kecuali dengan dalil yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Allah Ta'ala Allah Ta'ala berfirman, "Wala taqulu lima tasifu wala taqulu lima tasifu al-sinatuhum al-kadhiba hadha halalun wa hadha haram." Litaftaru 'ala Allah al-kadhiba. Inna Allah nam yaftaruna 'ala Allah al-kadhiba la yuflihun. Naam. Allah Subhanahu wa taala Wala taqulu lima tasifu. Dan janganlah kalian nam barakallahu fikum berbicara lima tasifu al-sinatukum dengan apa yang nam lisan-lisan kalian mensifati dengan unsur al-kadhib kedustaan. Nah, barakallahu fikum dalam artian ucapan-ucapan yang bersumber dari mulut kalian yang dusta. Kemudian mengatakan hadza halalun, ini adalah halal wa hadza haramun, ini adalah haram. Litaftaru 'ala Allah al-kadhiba. Eh? untuk kalian membuat kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba la yuflihun. Sesungguhnya orang-orang yang mereka membuat kedustaan terhadap atau atas nama Allah Subhanahu wa taala, na'am barakallahu fikum sungguh mereka tidak beruntung. Mata'un qalilun wa lahum 'adzabun alim. Kenikmatannya yang sangat sedikit dan bagi mereka adab yang pedih. Falan nuti'ul ulama'a mutlaqan asabu aw akhta'u. Maka kita tidak boleh mentaati para ulama secara mutlak mereka benar ataupun keliru, lakin nattabi'uhum in asabu. Naam. Akan tapi kita nah mengikuti mereka manakala mereka benar. Ya nah barakallahu fikum. Jadi tidak sembarangan tuh, tidak memukul rata. Namun kita mengikuti mereka manakala benar saja. Naam, wa nataj wa natajannabu khata'ahum idza akhtau dan kita menjauhi kekeliruan mereka manakala mereka keliru. Fanuti'u man Allah Maka kita mentaati orang yang mentaati Allah wa man asallaha dan kita meninggalkan na'am orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala wa nukhalifu khata'a man akhta dan kita menyelisih kelirunya atau kekeliruannya orang yang keliru walau kana min ghairi qasdin walaupun kekeliruan tersebut sumbernya bukan dikarenakan kesengajaan hada wa dinul haq inilah agama benar tidak ta'assub tidak fanatik barakallahu fikum jadi kebenarannya tetap kebenaran walaupun datangnya dari orang yang kita tidak mencintainya nah barakallahu fikum sehingga eh, sudah kita lewati ya ucapan Syekh Shalal Fauzan faqahullah, Nah, barakallahu fikum beliau mengatakan eh, menasihati kepada kita semuanya wal wajibu alaika ayyuhal muslimu an taqbal al haqqo. Naam wa in kana ma'a man la tuhib. Yang wajib bagimu wahai seorang muslim agar engkau menerima kebenaran walaupun kebenaran kebenaran tersebut bersama orang yang engkau tidak mencintainya. Naam. Wala takunu al-adawatu syakhsiyah wal ahwa'un nafsiyah mani'atan min qabril haqq kata beliau. Maka jangan sampai menjadi ya, barakallahu fikum permusuhan-permusuhan pribadi ya, dan juga hawa nafsu per individu itu menjadi penghalang untuk menerima kebenaran. Jangan sampai barakallahu fikum na'am. Jadi upayakan kita mengikuti jejak generasi salafun saleh, mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah bi fahmi salafil ummah. Amma law kunta la ta'lam an hadzal 'alim mukhti'. Adapun kalau seandainya kamu tidak tahu bahwasanya orang alim ini keliru, Fa'anta ma'dzur, kamu ma'dzur diberikan udzur, dimaafkan karena kamu enggak tahu. Amma man ada pun orang yang mengatakan idza kana akhta'a fa khata'u fa khata'u alaih. pun orang yang mengatakan apabila dia keliru maka kelirunya kembali kepadanya. Fa naqul hadza la yajuz. Nah, barakallahu fikum. Seperti ini kita tidak diperbolehkan seperti ini. Kalau memang dia itu keliru berarti kelirunya kembali ke dia. Ya, wah wala yang fa wala yang fa'uka hadza yaumil qiyamah. Yang seperti ini tidak bermanfaat bagi dirimu dari kiamat nanti. Naam, alaihim ma humilu wa alaika ma humilat ma humilta. Naam. Jadi dosa mereka yang mereka pikul dan apa? Naam dan juga kewajibanmu apa yang kau pikul yang dipikulkan kepadamu dalam artian nah barakallahu fikum masing-masing memikul dosanya sendiri-sendiri. Wal fatawa la yu'tamadu 'alaiha illa idza kanat mabniyatan 'ala dalilin min kitabillahi wa sunnati rasulih. Wal fatawa dan fatwa-fatwa la yu'tamadu 'alaiha tidak bisa dijadikan sandaran padanya illa idza kanat mabniyatan kecuali kalau fatwa tersebut dibangun ala dalilin, dibangun di atas dalil min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dibangun di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Faman kana ya'lamu annaha ala ghairi dalil, maka barang siapa yang mengetahui bahwasannya fatwa-fatwa tersebut nam tidak berdasarkan dalil, tidak dibangun di atas dalil, berada di atas selain dalil fa innahu yahrum alaihi an ya'khudha biha maka haram bagi dia untuk mengambil fatwa tersebut Wa man kana yajhalu dan barang siapa yang dia itu bodoh permasalahan ini dia tidak tahu kalau fatwa tersebut tidak sesuai dengan dalil fa hadza Yang seperti ini dia dikasih udzur. Lakin yajibu alaihi at-tahri wa ziyadatu tasabbut. Akan tapi wajib bagi orang tersebut untuk tahari. Nah, berhati-hati dan juga pandai dalam memilih dan minah dan juga untuk apa? Untuk dia menambahkan atas sabut mencari kejelasan barangkali fikum apakah benar seperti ini ataukah ini sesuai dengan dalil ataukah tidak mencari kejelasan tentunya dengan cara belajar duduk di hadapan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah Sabitun atau di hadapan para asatidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Sabitun yang mereka benar-benar kokoh di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah bifahmi salatul ummah yang mana dengan adanya nah barakallahu fikum duduk di majelis ilmu tersebut insyaallah taala Allah taala berikan barakah dan juga nah barakallahu fikum seseorang akan semakin tahu bahwasanya